semua sehingga pada kesempatan <clears throat> malam yang berbahagia ini kita kembali berkumpul di dalam majelis yang mulia yang merupakan majalis zikrillah yaitu majelis-majelis dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. <clears throat> Barakallahu fikum. Kita melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita dari keterangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala di dalam menjelaskan bentuk-bentuk penyelewengan atau penyimpangan dari kaum sufiah. Nah, dengan berbagai bentuk penyelewengan. Di antaranya adalah perbuatan syirkun billah, kemudian khurafat dan bid'ah bid'ah yang banyak dilakukan oleh mereka dan kita telah uh, menyinggung di antara dalil yang sangat jelas yaitu kitab yang dijadikan sebagai kitab kitab pedoman oleh mereka di zaman kita sekarang ini dan di zaman-zaman sebelumnya. Nah, yaitu kitab yang sangat terkenal, kitab Al-Barzanji dan juga Qasidah Al-Burdah yang selalu dipasangkan di dalam acara-acara mereka. Nah, yang berisi bentuk-bentuk kesyirikan demikian pula kurafat dan bid'ah bid'ah. Enam, seperti yang telah kita sebutkan para fikum bahwa mereka lebih mengagungkan kitab-kitab tersebut bahkan lebih utama daripada Al-Qur'an sehingga mereka lebih menghafal Al-Barzanji atau qasidah burda daripada Al-Qur'an. Nah, padahal tidak ada dalil di dalam Al-Quran atau hadis akan keutamaannya. Yang ada adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, membaca Al-Quran, satu huruf mendapatkan 10 pahala sampai 70, sampai 700 dan seterusnya. Dan alif lam, kata Rasulullah, aku tidak katakan satu huruf, tapi dia adalah tiga huruf. Alif, harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Nah, adapun yang lainnya dari kitab Al-Barzanji itu tidak ada dalil bahkan di dalamnya berbagai penyelewengan-penyelewengan seperti yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. enam mereka penulisnya uh, ber, mengangkat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pada tingkat ya sifat ilahiyah. enam dengan berdoa kepadanya, ya Goyati, ya Maladi, Wahai engkau yang memberi pertolongan dan perlindungan. Ya mujirus sa'ir. Wahai yang memberi perlindungan dari neraka sa'ir. Nah, ucapan-ucapan kufur barakalafikum. yang meninggikan Rasulullah pada tingkat yang gulu berlebihan sampai pada tingkat ketuhanan. Nah, itu ada dalam kitab Al-Barzanji. <clears throat> Lebih-lebih lagi di dalam kitab Qasidah Al-Burdah. Taib. Kemudian beliau mengatakan pada poin yang keenam di antara penyelewengan-penyelewengan kaum sufiyah ini wa minal mukhalafat 'inda sufiyah an nudur lil awliya wat tawaf haula kuburihim wa bina' al-adrihah 'ala al-qubur wal adhkar 'ala sifatin wa hayatin lam yashra'allahu wa rasuluhu والرقص عند الذكر وضرب الحديد وأكل النار والتمائم والسحر والشعوذة وأكلهم أموال الناس بالباطل والاحتيال عليهم وغيرها كثير Di antara penyelisihan-penyelisihan kaum sufiyah adalah bernadar kepada para wali-wali yang dianggap sebagai wali-wali Allah. Bukan bernadar kepada Allah. Sementara bernadar adalah ibadah. Maka memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirkun. ya man nadara ghairallah faqad asyrak siapa yang bernadar pada selain Allah dia telah berbuat syirik ya Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira orang-orang yang dipuji oleh Allah yang menunaikan nadarnya karena Allah ya dan mereka takut kepada hari yang berat siksaannya Nah, sehingga mereka menegakkan nadarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bernadar untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, demikian pula tawaf di seputar kuburan mereka. Tawaf Sebagian mereka menganggap tawaf di kuburan para wali-wali lebih afdol daripada tawaf di Ka'bah. Seperti orang-orang Irak, di Kufa, terhadap kuburannya Abdul Qadir Jailani ya dan orang-orang Mesir di Mesir terhadap kuburannya enam tokoh-tokoh mereka ya sampai hari ini barakallahu fikum mereka tawaf di kuburan-kuburan mereka karena men meyakini bahwa itu adalah amalan yang utama yang menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala Pana'udzubillah. Bahkan di Indonesia masih banyak orang-orang yang tawaf di kuburan ya atau di tempat-tempat tertentu yang diyakini memberi manfaat dan menolak mafsadat. Nah, barakallahu fikum, maka tawaf di kuburan ini adalah syirkum billah. Kemudian membangun bangunan-bangunan di atas kuburan ya membangun kubah-kubahnya atau rumah-rumahnya dan sebagainya ini haram ya membangun al dreha al kubur ini diharamkan membangun rumah atau membangun kubah-kubahnya atau bangunan apa saja diharamkan membangun di atas kuburan. Naam. Barakallahu fikum. Karena itu wasilah-wasilah yang mentarkan pada syirkun akbar kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai kemudian beribadah kepada penghuni-penghuni kubur. <clears throat> nah, bahkan membaca Al-Qur'an di atas kubur mengkhususkannya haram. Nah, kecuali tidak ada niat mengkhususkan ya sehingga minimalnya kalau menjadi kebiasaan itu bid'ah walaupun dia tidak meyakini ya bahwa uh, penghuni kubur itu bisa memberi manfaat atau bisa menolak mafsadat mengirimkan bacaan-bacaan Al-Qur'an Al-Fatihah dan selainnya Yasin tidak ada sunnah dari Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam sama sekali tidak ada sunnah dari para a'immatul Islam dari madhab yang empat tidak ada yang melakukan demikian. Nah, entah dari mana sumbernya ini. Ini para kalafikum, yakni dari tokoh-tokoh sufiyah. Nah, ya, dan ini jauhnya zamannya sudah jauh para kalafikum. Ya, zamannya Al-Barzanji itu di zamannya uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. 1115 meninggalnya. Ya. Di abad Masehi ini di abad ke-17. 1700. Kurang lebih 300 tahun yang lalu. Nah, barakallahu fikum. Sementara Rasulullah SAW dan para sahabatnya 30 Hijriyah. Sekarang 1446. Nah, jauh sekali zamannya dari sahabat, dari tabi'in, tabi tabi'in, bahkan dari zamannya A'immatul Arba'ah Madahib yang empat. Yang paling terakhir adalah zamannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang meninggal pada tahun 241 atau 242 Hijriah. Nah, Walhasil Sufiyah ini muncul di akhir-akhir. Ya, tidak ada di zaman Rasulullah para sahabat, para tabi'in. Sehingga mereka tokoh-tokohnya menciptakan berbagai khurafat-khurafat bahkan kesyirikan-kesyirikan. Nah, sampai hari ini. Ya, secara khusus kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka sangat banyak melakukan kedurhakaan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kaum Nasara kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, oleh karena itu telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, sebelum Rasulullah meninggal mewasiatkan khusus untuk jangan berlebih-lebihan kepada beliau sebagaimana kaum Nasara berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, ucapkanlah aku adalah hamba Allah seperti kalian dan beliau adalah Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Barakallahu fikum maka meyakini beliau dengan salawat-salawat rohnya hadir sehingga mereka melakukan dengan uh, berjamaah disambut dengan berdiri ya bersalawat ya nabi ya habibi ya rasul salamun alaik dan seterusnya dari salawat-salawat dan bentuk jenis-jenisnya dengan keyakinan bahwa roh Rasulullah akan hadir. Enam, ini kurofat, keyakinan yang batil, tidak ada dalil. Barakallahu fikum. Kalau ada maka itu dalil yang dipalsukan yang dibuat-buat. Nah, demikian para ulama kita menjelaskan terkait dengan hal ini. Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, para imam tokoh-tokoh sunnah, Imam Ad-Daruqutni, nah menjelaskan kebatilan-kebatilan hadis-hadis khurafat yang dibuat oleh mereka. Nah, sehingga tidak benar roh Rasulullah itu hadir. Ya. Hadis-hadis tentang keutamaan bersalawat tidak ada sama sekali yang menunjukkan bahwa roh Rasulullah hadir. Apalagi jasadnya. Sebagian mereka meyakini jasadnya hadir. Ya. Jasadnya juga hadir. Nah, sehingga ada khilaf di kalangan mereka. Ada perselisihan di kalangan mereka. Ya, salah satu tokoh mereka Alwi Al-Maliki di Makkah yang di zaman kita dia meyakini bahwa yang hadir dan menguatkan merojikan pendapat yang hadir adalah roh Rasulullah saja. Adapun jasadnya tidak. Adapun tokoh-tokoh yang lainnya meyakini bahwa yang hadir adalah jasadnya pula. sallallahu salamata wal afiyah. Nah, ya yang aneh adalah dai-dai yang muncul sekarang ini. Dai-dai kondan yang sangat tenar karena sebab ya inhirafatnya, dolalahnya sehingga dia tenar dengan sebab itu. Ya, karena manusia terhadap penyelewengan terhadap kesesatan itu lebih banyak pengikutnya jauh dibanding dengan pengikut terhadap kebenaran. Itu merupakan sunnatullah di sepanjang zaman. Nah, pengikut kebenaran itu sedikit. Jauh dibanding dengan pengikut kebatilan atau penyelewengan-penyelewengan. Itu sunnatullah sekali lagi para kalafikum. Sehingga membutuhkan juhud ya kepada orang-orang yang benar-benar menginginkan kebenaran butuh juhud perjuangan yang besar. Nah, untuk membedakan mana orang-orang yang komitmen di atas al-haq kebenaran dan komit dan istiqomah di atasnya dan mana orang-orang yang enam tidak memiliki semangat kecemburuan dan bergampang-gampangan bermudah-mudahan di dalam urusan-urusan agama Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Naam, kemudian wal adhkar ala sifat wa ihad lam yashra'ha Allah. Mereka membuat zikir-zikir dengan bentuk-bentuk yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada yang berzikir dengan cara uh, bergoyang-goyang, berjoget, ya. Ada yang berzikir dengan uh, <clears throat> enam berjamaah melingkar, ya, berputar. Barakallahu fikum sambil seperti bersilsilah, ya. Sekarang ada setiap selesai sholat langsung setelah berzikir berjamaah, berdoa berjamaah, berdiri kemudian berputar, membentuk lingkaran, salim salaman satu dengan yang lainnya dan seterusnya. Semua ini sunnah-sunnah yang la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada sunnah. Ini perkara-perkara yang dibuat-buat. Rasulullah para sahabat tidak pernah melakukan demikian. Nah, barakallahu fikum. Semua ini membutuhkan memahami cara bersunnah dan bagaimana kita mencintai sunnah Rasulullah sehingga kita akan menjadi penduduk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umur kiamat karena orang-orang yang al-muhibbu liman ahabba yuti'a orang-orang yang mengaku cinta kepada orang yang dia cintai dia mengikut barakallahu fikum bukan menyelisihinya nah sehingga nanti ada orang-orang yang di yaumul Kiamah di padang mahsyar yang mereka itu mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia. Ya, tetapi di umul kiamah ketika Rasulullah berdiri berdiri di bibir telaga beliau ada al-haud yang Allah berikan khusus kepada Rasulullah di padang mahsyar kelak ketika manusia seluruhnya berkumpul dari manusia pertama sampai terakhir di padang mahsyar ada syafaat khusus yang yang diberikan oleh Rasulullah yaitu berupa telaga yang airnya itu disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya mengalir dari sungai Al-Kautsar. Airnya telaga itu dari sungai surga Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syaniyaka wal abtar. Yang meminumnya air telaga itu yang gelas-gelasnya ada uh, eh, ada di apa al-kawakib fis sama atau an-nujum seperti jumlah bintang-bintang di langit. Jumlah gelasnya seperti jumlahnya bintang-bintang di langit. Subhanallah. Siapa yang mensyariba minhu lam yatma ba'daha abada. Siapa yang meminum, mencidu dari air telagaku itu maka tidak akan mengalami haus lagi selama-lamanya. Itu masih di mahsyar, belum ya, belum hisab, belum proses hisab barakallahu fikum. Maka siapa yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Tiba-tiba Rasulullah menyaksikan segolongan umatnya, umatul Islam, terpelanting dan tertarik tidak mampu mendekat ke bibir telaga untuk menciduk airnya. Rasulullah heran dan bertanya berdoa kepada Allah, "Ya Rob, ummati ummati, Wahai Robku itu adalah umatku, umat. Dalam riwayat ashabi, ashabi. Itu sahabat, sahabatku. <clears throat> Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada beliau alaihissalam salatu wassalam. Innaka la tadri ba'daka. Apa yang terjadi pada mereka itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau tidak tahu perubahan-perubahan yang mereka lakukan. Nah, mereka melakukan perubahan. Dijelaskan oleh Imam Qadir bin Iyad rahimahullahu taala atau Fudail bin Iyad rahimahullahu taala <clears throat> bahwasanya perubahan itu baik perubahan pada agamanya murtad ataupun orang-orang yang melakukan perubahan pada sunnah tidak sampai murtad masih muslim tapi dia merubah-rubah sunnah Rasulullah ya sunnah-sunnah Rasulullah dirubah. Yang bid'ah-bid'ah dijadikan sunnah. Yang sunnah-sunnah dijadikan bid'ah, dibalik. Ya, maka mereka itu terpelanting dan tidak mampu menciduk air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. <clears throat> maka orang-orang yang hendak mendapatkan syafaat Rasulullah adalah orang-orang yang memiliki kecemburuan yang tinggi dan semangat yang besar untuk menegakkan sunnah-sunnah beliau. Dan kritis di dalamnya memisahkan mana yang sunnah, mana yang bukan sunnah. Dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis. Beliau alaih salatu wassalam dan pengamalan penerapan para sahabat-sahabat beliau. Ribuanullah alaihim jami'an. Nah, maka zikir itu adalah ibadah, membutuhkan ya Eh, syarat mencocoki sunnah Rasulullah. Ya, secara logika, contoh ringan kita bisa mencontohkan, misalnya, para kalafikum zikir masuk masjid kita ganti dengan zikir masuk WC. Ya, walaupun itu zikir tapi bukan pada tempatnya. Ya, siapa yang melakukan dengan sengaja maka dia akan berdosa Barakallahu fikum. Ya, salat yang dua rakaat dijadikan tiga rakaat karena lebih banyak itu lebih bagus. Dia akan berdosa. Ya, berarti tidak semua hal yang baik ya atau ibadah itu dilakukan dengan semaunya. Tetapi aturannya harus mengikuti sunnah Rasulullah. Sehingga itu syarat diterimanya amal yang terkandung dari dua kalimat syahadah la ilaha illallah ikhlas dan wa anna muhammadar rasulullah adalah ittiba mengikuti sunnah beliau sehingga ketika hilang salah satu dari dua syarat ini maka pasti amalan itu tertolak tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum <clears throat> Nah, kemudian mereka juga melakukan ya berbagai bentuk-bentuk sihir ya atau tamaim seperti memakan api ya melakukan sihir-sihir di hadapan para khalayak naam atau sulap-sulap ya dalam rangka untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil ya sehingga nanti orang akan memberikan sedekah dengan atraksi sihir atau sulap itu ya Naam, dengan berbagai jenis jenis Barakallahu fikum. Semua itu diharamkan di dalam Islam. Sebagian mengatakan sulap tidak mengapa. La. Barakallahu fikum. Al-Imam An-Nawawi dan para imam, imam ahlu sunnah menjelaskan syaudah itu sulap bagian daripada sihir. Naam, sehingga sulap itu diharamkan di dalam syariat Islam. Naam, yang mengantarkan minimalnya kepada sihir kalau ya dia melakukannya dengan cara-cara ilmiah. Nah, tetapi itu jarang ya. para kalafikum. Sebagian mereka menganggap itu sulap, ya ini bentuk-bentuk uh, keterampilan, kecepatan tangan ya. Kalau murni seperti itu, nah tidak mengapa, tetapi tidak boleh dijadikan di tempat khalayak ramai, menjadikan orang bertepuk tangan, tertawa, dan sebagainya, semua itu melanggar dalam syariat Islam. Ya, dalam hadis barakallahu fikum eh, Rasulullah SAW bil makna beliau mengatakan bahwa orang yang menjadikan manusia itu tertawa ya yakni dari para pelawak atau berbohong untuk menjadikan orang lain tertawa, maka itu semua adalah haram. Nah, barakallahu fikum. Maka ketika dilakukan di khalayak ramai lalu manusia bertepuk tangan, ya bertepuk tangan tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir dan lain sebagainya, maka itu menjadi haram. Walaupun dikatakan tidak mengandung sihir. Naam. <clears throat> Walhasil mereka melakukan itu untuk mengambil harta-harta manusia dan itu cara yang haram. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Rahimahullah taala menjelaskan dalam menjawab pertanyaan yang berikutnya yaitu ma hukmu man yarmi islam bir raj'iyah. Apa hukum orang yang mengatakan atau menuduh Islam bahwa Islam itu agama kemunduran. Ya, raj'iyah yang mundur, keterbelakangan. Maka naudzubillah ini tuduhannya musuh-musuh Islam kata beliau. Ya, orang-orang kafir menuduh Islam demikian untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, <clears throat> maka Islam adalah agama yang maju, agama yang terdepan. Ya, yang menerima perkembangan zaman barakallahu fikum ya bukan agama yang kolot ya selama perkembangan itu mendukung dalam kebaikan kemaslahatan Islam dan kaum muslimin Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah persiapkanlah kalian dari kekuatan-kekuatan kalian sekemampuan yakni dalam berperang ya mempersiapkan fasilitas alat fasilitas yang kita mampu. Nah, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antum ma'alamu bi umuri duniaku. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Nah, maka selama perkara dunia itu tidak haram, tidak melanggar syariat Allah Ta'ala, maka Islam mendukungnya. Nah, Islam tidak melarangnya barakallahu fikum. Kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam bukan agama yang mengajak pada kemunduran, lah. Tapi sebaliknya dia mengajak pada kemajuan, kepada perkembangan. Ya, teknologi yang berkembang, Islam mendukungnya barakallahu fikum. Selama sekali lagi tidak melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Islam murbi birruju ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa amal sahabatihi. Islam memerintahkan untuk merujuk kepada kitab Allah, kepada sunnah rasulnya dan kepada para amalan para sahabat-sahabatnya. Naam. Baik dalam keimanan, dalam akidah, dalam akhlak, di dalam jihad dan dalam segala hal, urusan-urusan dalam syariatul Islam maka Islam memerintahkan untuk kembali kepada kepadanya, kitab Allah, pada sunnah Rasulnya, dan kepada para a'immatus salaf, para tokoh-tokoh pendahulu Islam yang soleh, baik dari kalangan sahabat tabi'in, ataupun tabi tabi'in, dan seterusnya, barakallahu fikum, yang mengikuti mereka dengan ikutan yang baik. Naam, sehingga Islam adalah agama yang mendukung ya kepada kemajuan perkembangan barakallahu fikum bukan agama yang kolot sebagaimana yang diucapkan oleh musuh-musuh Islam. Kemudian pertanyaan selanjutnya hal yujdar bina an tu'raf al mabadi al asriyah wa turuqus sufiyah Apakah pantas bagi kita untuk mengenal atau an-na'rifa al-mabadi al-asriyah, untuk mengenal perkembangan-perkembangan di zaman kita sekarang. Dan apakah wajib bagi kita untuk mengikuti jalan-jalan sufiyah? Ini sudah dijelaskan. Nah, maka dijawab oleh beliau, "Na'am yujdar bina an na'rifaha litujannibaha." kita wajib atau pantas untuk mengenal ya jalan-jalan sufiah dan yang semisalnya untuk kita menjauhinya. Nah, dan tidak memujinya. Ya. Karena memuji kesalahan, memuji penyelewengan itu dilarang di dalam syariat Islam, apapun bentuknya. Ya, beliau menjelaskan di antara dalilnya adalah ucapan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala Nam, yakni dalil ketika kita mengetahui kebenaran sebaliknya juga kita penting untuk mengetahui lawannya yaitu jalan-jalan kebatilan atau kesalahan. Dalilnya adalah hadis Hudzaifah bin Yaman dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah. Ini hadis yang cukup panjang barakallahu fikum yang membutuhkan uh, penjelasan insyaallah taala dan mengandung faedah yang sangat baik <coughs> di dalam hadis yang mulia ini. Nah, saya bacakan lafaz dari hadis tersebut. Kata sahabat Hudzaifah bin Yaman, beliau adalah sahabat yang banyak mengetahui rahasia-rahasia yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau digelari dengan sahabat sahibus sir. Pemilik rahasia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kana nasu yas'aluna Rasulullah anil khair. Manusia bertanya tentang kebaikan kepada Rasul. Wa kuntu as'aluhu anil syar. Adapun aku datang bertanya tentang kejelekan. Makhafatan an yudrikani. Karena aku takut kejelekan itu akan menimpa aku. Yakni sepeninggal Rasulullah. Fakultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syar. Maka aku katakan ya Rasulullah, sesungguhnya kita dulu di zaman di dalam jahiliyah dan dalam kejelekan. Fajaan Allahu bihadal khair. Lalu Allah datang mendatangkan Islam yang merupakan kebaikan ini. Fahal ba'da hadal khair min syar. Apakah setelah kebaikan ini ada lagi kejelekan ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, "Na'am, ada." Kultu hal ba'da dzalika syar min khairi. Apakah setelah kejelekan itu masih ada lagi kebaikan? Qala na'am, dijawab Rasulullah, "Na'am, masih ada." Wa fihi Tapi kebaikan itu terdapat di dalamnya pengkaburan, kabur. Ada asap yakni yang menutupinya atau awan. Kultu wa ma Aku bertanya, apa asapnya kekaburannya itu ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Yaitu kaum yang bersunnah dengan selain sunnahku. Yang berpetunjuk dengan selain petunjukku. Engkau mengenal mereka, yakni pada mereka ada kebaikan dan pada mereka ada kemungkaran. Yakni engkau mengetahui kebaikan ke, ke, kebaikannya, demikian pula kemungkarannya pada kaum tersebut. Nah, ini jelas tidak keluar darinya yang dimaksud ahlul bid'ah yang bersunnah dengan selain sunnah Rasulullah dan lebih senang dengan bid'ah bid'ah. Ya, mereka muslim, pada mereka ada kebaikan. Ya, bukan kafirin. Namun ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahon penghalang ya yang mengkaburkan kebaikan. Nah, bagaimana asap ya yang yang menyelimutinya? Barakallahu fikum. Kemudian kembali sahabat Hudzaifah bertanya, "Fakultu hal ba'da dzalikal khair min syarrin?" Apakah setelah masa kebaikan yang ada kabut-kabutnya ini tadi ya Rasulullah masih ada lagi kejelekan? Masih ada lagi kejelekan? Kala dijawab oleh Rasulullah, "Nah, masih ada lagi kejelekan." Jadi zaman Islam, zaman jahiliyah sebelum Islam. Datang Islam, zaman kebaikan. Tapi setelah itu ada kejelekan. Setelah kejelekan, ada lagi kebaikan. Namun kebaikan itu ada kabut-kabutnya. Setelah kebaikan yang ada kabutnya ini, datang kejelekan. Datang masa keburukan yang jelek. Apa itu? Kata Nabi saw du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha kodafuhu fiha. Munculnya para dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam Jadi ini wahyu dalam riwayat Muslim. Hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim Rasulullah menyebutkan di antara masa kejelekan itu adalah munculnya dai-dai yang mendakwakan berdakwah tapi kepada kesesatan, kepada pintu-pintu neraka. Waliyadzubillah. Ini wahyu dari Rasulullah. Dan itu pasti ada. Ya, dan ada di zaman kita sekarang kita telah menyaksikan Betapa banyaknya. Nah, tidak terhitung di seluruh dunia yaitu doa ala abi jahannam. Siapa yang menerimanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Orang-orang itu tadi akan mencemplungkan dia ke dalam neraka. Ya, karena yang dia dakwakan adalah keburukan. Ya. Kultu ya Rasulullah sifhum lana. Ya Rasulullah, coba gambarkan pada kami. Siapa mereka itu? Para da'i-da'i tersebut. Maka Rasulullah menjawab, kaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Mereka adalah kaum yang kulit-kulitnya sama dengan kulit kita, warna kulitnya. Mereka berbahasa dengan bahasa kita, yakni bahasa Arab. Ya. Yakni mereka orang-orang muslim. Ya. Kaum muslimun, tetapi berlumuran dengan berbagai inhirofat berbagai penyelewengan-penyelewengan barakallahu fikum. Nah, qultu ya Rasulullah fama tara in adrakani dzalik. Ya Rasulullah, apa yang kau wasiatkan? Bagaimana pandanganmu jika masa itu aku dapati? Nah, aku mendapati masa itu. Subhanallah. Ini semangatnya para sahabat, ya. Padahal zamannya di zaman Rasulullah beliau tetapi beliau sudah meminta kepada Rasulullah untuk menggambarkan. Kalau-kalau zaman itu beliau masih dapatkan. Maka Rasulullah memberi wasiat. yakni talzam jama'at al-muslimin wa imamahum. Hendaklah engkau berpegang teguh dengan jamaahnya kaum muslimin dan pemimpin mereka. Ah, jamaahnya kaum muslimin dan pemimpin mereka. Ya, yang dimaksud jamaah ditafsirkan oleh sahabat Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam riwayat yang sahih bahwa jamaah adalah al-haqqu wa ahluhu wa in kunta wahda. Kebenaran dan orang-orang yang komitmen di atasnya walaupun sendirian. Walaupun satu orang. Itulah al-jamaah. Yaitu ukurannya adalah kebenaran. Ya. Nah, kalau ada pimpinan kaum muslimin Ya, kalau ada pimpinan kaum muslimin bersama dengan masyarakatnya seperti kita di negeri Indonesia, presiden dan segala pemerintah yang di bawahnya, maka itu namanya jamaah. Ya. Kebenaran yang ada padanya kita dukung. Ya, adapun kesalahan maka kita nasihati dengan sembunyi-sembunyi itu kalau pemerintah. Tetapi dari sisi ketaatan mendukung berpegang teguh dengan mereka, tidak mencelanya, tidak mendemonya, itu adalah kebenaran. Itu adalah berpegang teguh dengan jamaah. Sehingga berpegang teguh dengan jamaah yakni kepada pemerintahnya, penguasanya dan pimpinan mereka. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena ini kemaslahatan ya, tidak adanya kepemimpinan itu madorot yang besar. Atau ketika kepemimpinan dirongrong, maka itu kerusakan yang besar, yang sangat berbahaya, mengancam keselamatan Islam dan kaum muslimin dan wilayahnya. Naam. Fakultu fa lam takun lahum jama'a wala imam. Kalau pada masa itu ya Rasulullah tidak ada kepemimpinan. Tidak ada jamaah, tidak ada imam. Maka Rasulullah mengatakan, Fa'tazil tilkal firaq kullaha. Tinggalkan semua kelompok-kelompok itu, sekalipun engkau harus sendirian berpegang di akar pohon sampai kematian menjemputmu.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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.